Kita lanjutkan kajian kita, kajian kita Tauhid dan kita sekarang telah sampai pada bab Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa suddahu wa wasadduhu kulla tariqin yusilu ila syirk. Upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan manusia menuju kesyirikan. Jadi bab yang kita pelajari sekarang adalah upaya Nabi dalam rangka membendung ya atau menjaga umat ya untuk kemurnian tauhid dan membendung segala pintu yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju kesyirikan. Ayat yang pertama adalah surat At-Taubah ayat berapa? 128.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 Harisun alaikum. Rasulullah sangat menginginkan keselamatan bagi diri kalian. Bil mu'minina raufur rahim dan Rasulullah amat berbelas kasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rasulullah itu orang yang sangat sedih jika ada suatu kejelekan menimpa umatnya. Maka Rasulullah yang paling ditakutkan menimpa umatnya adalah syirikan. Maka Rasulullah membendung segala cara agar umat Islam tidak terjatuh pada kesyirikan. Kemudian hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. alayya dan bersolawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya solawatmu atau solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis ini ada beberapa hal penting. Yang pertama, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai rumah kita ini gersang dari peribadatan. Karena kuburan adalah tempat yang terlarang kita melaksanakan apa? Sholat. Dan Rasulullah mengatakan la taj'al uh, Rasulullah SAW mengatakan la anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Berarti larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Berarti supaya rumah kita tidak seperti kuburan, berarti kita harus menggunakan rumah kita untuk ibadah. Itu maksudnya. Harus digunakan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, digunakan membaca Al-Quran, digunakan hataman, ya. Karena Rasulullah menyuruh kita agar rumah kita tidak seperti kuburan. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan, ya kita harus makmurkan rumah kita dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Wala taj'alu qabri dan dan janganlah kalian menjadikan kuburanku tempat perayaan. Setahun sekali diperingati, kumpul-kumpul orang banyak. Ini hadis ini hadis sahih yang tidak mengandung makna lain. Jelas La taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id artinya apa? Hari raya. Perayaan. Tak boleh. Wasallu alaiya tetapi tetaplah bersolawat kepada aku. Tidak harus ke kuburanku gitu maksudnya Nabi. Sallu alaiya, solawatlah kepada aku, tidak apa-apa. Ini juga perintah untuk bersolawat. Ya kita nggak boleh anti solawat, kita harus harus senang solawat. Karena sholawat itu ibadah. Rasulullah mengatakan, Ya man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biya asran. Barang siapa membaca solawat kepada Nabi satu kali solawat. Sallallahu alaihi biya asran. Allah akan membalas orang yang bersolawat tadi dengan sepuluh solawat satu selawat kita ucapkan ya kepada Rasulullah maka Allah ganti sepuluh selawat kepada orang tersebut. Nah, kita harus bersolawat. Orang Islam itu minimal solawatnya berapa kali? Minimal. Kemarin sudah saya tanyakan ya. Minimal Berapa? Minimal yang wajib. Tidak bisa diganggu gugat. Berapa? Sholat Sholat subuh sekali Sholat Duhur dua kali Sholat asar dua kali Sholat maghrib dua kali sholat isya dua kali berapa sembilan minimal itu minimal yang wajib tidak boleh tidak ya selalu alaiya bersalawatlah kepada aku kalian dan kita diperintahkan Nabi kalau tasyahud membaca apa? Sholawat. Sholat subuh tasyahudnya berapa? Atau ya satu kali kan? Sholat asar dua kali, sholat sholat duhur dua kali, sholat maghrib dua kali, sholat isya dua kali. Berapa berarti? Itu minimal. Belum Rasulullah ngajari kita tempat-tempat sholawat yang lain. Seperti sebelum masuk masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma stahli abu rahmatik. Sampai tadi masuk masjid baca sholawat nggak? ada yang gak mau ketolong baca selawat sebelum sebelum masuk masjid baca sholawat termasuk juga sebelum berdoa sebelum berdoa kita memuji Allah boleh dengan tahmid boleh dengan takbir boleh dengan tahlil setelah itu kita apa sholawat termasuk ketika selesai membaca selesai mendengarkan apa azan baca selawat terus membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kata Rasulullah, barang siapa mendengarkan adzan dan menjawab ucapannya muazin kemudian membaca doa tadi itu selawat terus membaca doa tadi kata Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Rasulullah juga mengatakan hakun nasi awlan nasi bi yaumal kiamat ya orang yang paling berhak terhadap, orang yang paling berhak terhadap syafaatku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Nah, makanya di antara kiat-kiat untuk mendapat syafaat Nabi kita memperbanyak. Jadi Sallu alaiya bersolawatlah kalian kepadaku. Jangankan kita, malaikat saja solawat kok. Bahkan Allah bersolawat kepada Rasulullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna. Tak boleh gak solawat, tak boleh anti solawat. Eh? Sallu alaiya kata Nabi. Bersolawatlah kepadaku. Fa inna solatakum tabluhuni khaitu kuntum solawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya tidak harus berkumpul di apa? Nah, karena sesuai dengan konteksnya tadi, Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan kuburanku, kata Nabi sebagai hari raya. Terus kata Nabi, tetap selawat kepadaku dan solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Gitu ya, Rawahu Abu Dawud, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud isnadin hasan dengan sanad yang baik hasan warwatuhu sikot dan para perawinya sikot terpercaya kredibel wa an Ali bin Al Husain radhiyallahu anhu dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu Ali bin Husain radhiyallahu anhu Ali bin Husain ini apanya Nabi hmm? Ali ibn al Husain radhiyallahu anhu. Ali ini apanya Nabi? Hmm? Apanya Nabi? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin kok oh, terus ya Berarti Ali ini apanya Nabi? Ali bin al Qusay, apanya Nabi? cicitnya Nabi. Karena Husain ini cucunya Nabi. Dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu dari cicitnya Nabi, anaknya cucunya Nabi Ali bin Husain radhiyallahu anhu, annahu roa rajulan bahwasanya Ali cicitnya Nabi ini melihat seorang laki-laki yaji'u ila furjatin datang ke lubang karena tinggal kubri Nabi jadi di kuburan Nabi itu ada lubang terus ada orang mendatangi lubang tersebut hulu fiha kemudian masuk ke lubang tersebut fayat kemudian dia berdoa di lubang tersebut fanahahu Kemudian cicitnya Nabi itu melarang orang tersebut. Yang cicitnya Nabi, ahli baik. Ini ketuanya para habaib ini. Bahkan kepada beliau lah dinisbatkan para habaib. Kan gitu kan? Nah, cicitnya Nabi. Annahu ra'a rajulan ya ila furjatin ya, datang seorang laki-laki Kemudian dia melihat celah pada kuburan Nabi terus dia masuk terus berdoa. Berdoa untuk dirinya sendiri maksudnya itu. Karena menganggap berdoa di tempat itu apa? Mustajab. Padahal tidak ada. Tidak ada satupun kuburan di muka bumi yang kalau berdoa di situ itu mustajab. Karena kan dulu sudah saya ceritakan. Orang ke kuburan itu tujuannya mendoakan naikin. Bukan tuh apa? Diri sendiri. Kalau diri sendiri ya di depan makam Ibrahim atau di Ka'bah atau di di tempat-tempat yang memang ada nasnya. Tapi kalau kuburan tujuannya itu bersolawat kepada Nabi kalau itu kuburannya Nabi. Kalau selain Nabi berarti apa? Mendoakan. Bukan untuk diri sendiri. Ya, bukan diri sendiri. Kemudian dilarang fanahahu maka dilarang oleh cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakala Kemudian beliau siapa yang beliau berkata siapa beliau ini? Hah? Ali bin Hussein. Cicitnya Nabi berkata, "Ala uhaditsuka hadisan sama sami'tuhu tuhumin abi." Maukah kalian saya beritakan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku sendiri? Siapa berarti? Hussein. anjati dari kakek buyutku. Siapa kakek buyutnya? Rasulullah. La tattakhidu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku id. Tempat perayaan. Wala buyutakum kubur, Jangan kalian jadikan kuburan kalian. Eh, jangan jadikan kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum layabluhuni aina kuntum. Sesungguhnya salam kalian telah sampai kepadaku ya dimanapun kamu berada. Jadi gak harus masuk ke apa tadi? telah-telah lupa. Ini yang melarang ini siapa? Cicitnya Nabi Siapa yang gak mau kakeknya didoakan dan sebagainya? Tapi karena ini syariat, beliau tidak mau dikultuskan. Maka beliau melarang orang-orang yang hidup di zamannya tadi untuk mengkultuskan kuburan kakek buyutnya. Jadi gini ya, misalnya ada orang punya anak, punya cucu. Kalau cucunya punya anak, namanya kan cicit, betul ya? Tapi kalau ke atas bagaimana? Bapak, setelah bapak kakek, setelah kakek Buyut kan? Iya. Berarti Ali ini kalau manggil Rasulullah apa? Buyut. Kalau Husain manggil Rasulullah, kakek, mbak, ya. Kan gitu ya? Buyut. Nah, ini yang melarang sendiri adalah cicitnya Nabi. Ya karena kalau ini lebih kuat gitu loh maksud saya itu. Cicitnya Nabi sendiri. Yang dinisbatkan kepadanya para habaib. Ya, kan sekarang kan banyak habaib-habaib yang uh, mengaku atau dikatakan keturunan Rasulullah SAW. Padahal ini cicitnya Nabi. Kepadanya lah dinisbatkan nama habaib Ba'alwi Alawiyun. Ya, tapi beliau melarang seorang untuk mengkultuskan makam kakek buyut beliau. Ini apa namanya bab kalau di tempat jenengan bab berapa itu? dua. Kalau di kitab aslinya nggak nggak pakai nggak pakai nomor ya, langsung bab apa gitu. Bab upaya Nabi begitu. Kalau di kitab aslinya nggak pakai nomor. Jadi bab dua-dua ya. ya. Uh, pelajaran yang bisa diambil atau kandungan bab ini yang pertama Tafsir ayatil baro'ah. Tafsir ayat baro'ah ayat atau ayat taubah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat pribadi yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128 tadi di antara sifatnya Nabi adalah Rasulullah itu apa? sangat sangat apa namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merasa penderitaan umatnya, menginginkan kebaikan untuk umatnya. Jadi Rasul tidak mau umatnya ini kena perbuatan apa? Sirik gitu loh maksudnya. Itu maksudnya tafsir surat At-Taubah ayat 128. Ibaduhu ummatahu an hadal hima ghayatal bu'di. Rasulullah telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari kecurigaan serta beliau telah menutup semua jalan menuju kesyirikan. Kan jelas kan? Jangan kau jadikan kuburanku sebagai Eid hari raya. Kenapa Rasulullah ngomong gini? Tidaklah Rasulullah ngomong gini kecuali karena Rasulullah takut apa? Umatnya akan menjadikan kuburan ini sebagai apa? Sarana untuk menuju ke sini. Maka ditutup rapat sama Nabi. Karena Rasulullah sudah melihat fakta historis fakta sejarah kaumnya Nabi Nuh dulu nyembah berhala gara-gara kuburan kan gitu kan begitu Lata kemarin kan pelajarannya kita kan Lata betul enggak Lata dulunya orang soleh terus meninggal kuburannya di sembah lah Rasulullah lebih soleh dari mereka-mereka itu Rasulullah takut bahkan Rasulullah ngomongnya kemarin saya jelaskan sebelum beliau apa wafat dipesan bolak-balik sama Rasulullah karena pada waktu itu kan umat ini masih dekat dengan zaman jahiliyah. Khawatir umat gitu. Paham enggak Ya? Khawatir kembali ke zaman nenek moyang yang diingatkan Nabi terus. Dan memang kenyataannya ini mau tidak mau itu terbukti. Sekarang pun bisa dilihat. Banyak orang yang mendatangi kuburan-kuburan apa? Keramat. Di Jawa Tengah itu ya. Ada apa ya? Di daerah gunung gitu. Mungkin ada yang pernah ke sana? Namanya Selubang ya di gunung kemukul apa? Kemukul apa kemusuk gitu? Kemukul ya. Itu pak eh, saya mencari itu sudah masuk koran masuk es eh, di mana mana masuk itu ya. di internet kok masuk semuanya itu itu ribuan orang di sana ke gunung dan di sana melakukan apa coba syaratnya apa di sana itu harus hubungan badan dan tidak sama suaminya supaya pengen kaya dan itu ada kuburannya di sana jadi kalau ada pelajaran kayak gini jangan jadi guyu dikira gak ada ada dan banyak kalau mau diteliti itu jangan dianggap remeh masalah kayak gini ada terus Kok Rasul takut kok? Gak mungkin Rasul itu pesen kemudian gak terjadi. Pasti terjadi di antara umatnya. Makanya diwanti-wanti. Bahkan wanti-wantinya Nabi itu sebelum beliau wafat. Karena kenyataannya terbukti. Antum kalau mau ke India, ke Bangladesh, ke Pakistan, banyak kuburan-kuburan yang diperlakukan seperti itu. naik klinik yang lebih dahsyat. Ya. ya. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh kan masih campur baur dengan apa? Hindu-Hindu. Uh, parah. Kuburan-kuburan dibuat mata, dibuat bangunan. Tidak boleh bisa diingatkan. lagi. Rasulullah mengatakan janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan, ditinggikan kecuali engkau ratakan. Itu belum sampai ya pelajaran itu. Insya Allah nanti ada katanya. Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan setiap kuburan yang ditinggikan, yang dibuat gede terus dikasih permadani di atasnya kan gitu biasanya kan ya. Terus dibuat aup-aupan itu dilarang sama Nabi. Dan terbukti. Dan Rasulullah ngomongnya itu apa? Sebelum wafat di saat nafas beliau sudah tersengal-sengal kemarin kan saya ceritakan Rasulullah menutup apa? Mukanya dengan apa? Kain dibuka. Kemudian Nabi mengatakan La anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadah. Ya mungkin Rasulullah mau monggo nggak terjadi. Terjadi. Dan kenyataannya terjadi. Realita membuktikan Tidaklah di negeri Islam kecuali pasti di situ ada kuburan yang dikeramatkan. Semuanya. Kecuali di Saudi. Dari Maroko sampai Indonesia. Kebanyakan banyak kuburan yang di seperti itu. Dan itu tidak hanya di Islam saja. Sementara cari Nasrani juga ada seperti itu. Kuburannya Yesus sekarang ini. Yang dianggap kuburan Yesus ada di mana? Jadi Yerusalem, ya. Ada kuburan pernah ke sana. Dia pernah ke sana. Ngapain ke sana? Gak usah ke sana untuk kuburan Yesus. Nabi Isa kuburannya belum mati Nabi Isa kan? Diangkat ke langit. Tapi orang Nasrani menganggap yang di sana itu kuburan karena habis disalib itu kan diturunkan terus di dimakamkan. Eh, tapi itu bukan Nabi Isa, tapi subihalahum kata Al-Quran orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ya orang Nasrani lah antum tahu kenapa kok terjadi perang salib salah satu faktor propaganda yang dilakukan oleh Paus Paulus pada waktu itu untuk membuat orang-orang Eropa itu gerutuk Palestina pada waktu itu prajurit prajuritnya itu bukan prajurit asli itu para preman-preman di kota eh siapa di Eropa karena apa diiming-imingi sama Paus kalau kalian ingin tobat paham ingin apa tobat kesalahan dari kesalahan pergilah ke tanah suci kita Holy Land tanah suci kita berdoalah karena di sana ada kuburannya Yesus menganggap bahwa kuburannya Yesus itu lebih gampang diapakan dikabulkannya jadi ada makanya Rasulullah akan mengingatkan akan umat umat Islam akan mengikuti orang-orang sebelumnya sejengkal demi terjadi. Dan sampai sekarang diziarahi. Padahal ini cucunya Nabi ini melihat orang. Saya mau tanya nih. Apakah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tadi itu melihat orang tadi nyembah Nabi Muhammad kuburannya? Tidak. Cuma apa? Berdoa. Tapi yang jelas berdoa bukan untuk mendoakan Nabi, tapi untuk apa? Dirinya menganggap itu dicegah, dilarang. Saya mau tanya ya, kebanyakan orang ziarah kubur itu no orang sing mati apa jaluk uripe enak, judulnya lancar, apa murni jauh-jauh datang ke Surabaya nggak dongakno Mbak Ampel. Apa coba? Siapa tanya? Kebanyakan sendiri apa enggak? Ini nih dalil yang jelas ini kini ini kadang-kadang kita nggak tahu kalau nggak ngaji. Dan ini dijelaskan Cicit Rasulullah melarang. Tidak cukup melarang, disampaikan hujannya. Aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku. Bapakku dari Mbak Buyut, bukan gitu tadi itu ya. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dan sesungguhnya salammu, salawatmu sampai ke Nabi dimanapun kamu. Ya. Nomor tiga, Zikru hirsihi alaina wa ra'fatuhu wa rahmatuhu. Rasulullah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang. Ini masih diambil dari surat At-Taubah ayat berapa? 128. Ar-Rabi'ah nahyuhu an ziyarati qabri ala wajhin masu. Ini yang saya ini nomor 4 ini penting Pak, sama garis bawahi. Larangan Nabi ziarah kubur larangan Rasulullah untuk menziarahi kuburannya dengan cara wajhin maksusin dengan diniatkan khusus tertentu itu yang nggak boleh kalau datang kalau sampai jenengan waktu umrah otomatis kan ziarah ke makam Nabi Assalamualaikum ya Nabi boleh karena niatnya nggak mengkhususkan yang nggak boleh itu saya bacakan ya bahasa Arabnya saya nggak baca baca ya saya baca ini kitab aslinya. Nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin maksusin. Apa artinya maksus? Yang dikhususkan tertentu, pakai cara tertentu, datang jauh-jauh tertentu khusus ingin kuburan tok lah itu yang gak boleh. Nah, yuhu an Rasulullah melarang ziarah ke kuburannya atas dasar khusus tertentu Ma'ana ziaratu mina afdolil amal meskipun sebenarnya ziarah ke makam Nabi itu termasuk amalan yang baik mulia bukan haram loh jangan salah aku khawatir jangan sampai dipahami kita ngomong kayak gini dilarang ziarah ke makam Nabi tidak jadi larang. bahkan itu ibadah yang mulia tapi nggak boleh apa ala wajin maksusin tadi itu al khamisah nahyuhu anil iktar minaz ziarah Larangan Rasulullah untuk memperbanyak ziarah kubur. as yang nomor enam. Kasu ala nafilati fil bait. Anjuran Rasulullah untuk sholat sunnah di rumah. Ini diambil dari mana? Kok tidak ada kata-kata seperti itu di pelajaran kita tadi. Tapi kok di kandungannya ada perintah Nabi atau anjuran Nabi sholat sunnah di rumah. Mana dalil yang menunjukkan itu? supaya rumahnya tidak seperti kuburan. Nah, larangan Nabi menjadikan rumah seperti kuburan otomatis itu maksudnya disuruh apa? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan di mana? Asabiatu yang kesembilan. Annahu mutakarrar ingdau annahu la yusalla fil makbarah. Nomor tujuh ya. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan solawat untuk Nabi tidak perlu atau tidak harus masuk di dalam kuburannya Nabi. Tapi kalau sudah ke situ ya boleh, tapi nggak harus gitu loh masuk. Kita di sini misalnya Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad sampai enggak? Sampai, insya sampai. Jadi nggak harus ke kuburan Assalamualaikum. Asaminatu, pelajaran yang nomor delapan. Ta'lilu dzalika bi anna salatar rajuli wa salamahu alaihi yabluhu wa in ba'uda fala hajata ila ma yatawahhamahu min min man al qurba. Alasan bahwa ucapan salawat dan salam dari seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun ia berada. Maka tidak perlu untuk mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian. Jadi artinya tidak harus mendatangi dan mencari tempat khusus. Makanya kan e, kalau di Arab Saudi kalau kita lewat di depan makam Nabi itu sama Abu Bakar dan Umar kita lewat kalau lama-lama meskipun nggak lama-lama kan antri orang banyak kan itu kan. Orang sana insya Allah sama akan ke sana semuanya. Biar tahu langsung insya Allah. Langsung di disuruh cepat sama tentara. Kalau nggak gitu yel-yelan itu manusia. Tak boleh lama-lama, apalagi sampai masuk ke longan tadi itu tidak mungkin. Jelas dilarang kalau zaman sekarang mereka bisa dijaga ketat. Ya. Nomor atasiah. Kau Nuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu a'mala ummati fi salati wassalam alihi. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa selawat dan salam kepadanya. Jadi Rasulullah tetap Ya tahu kalau ada umat yang mengucapkan selawat, bisa. Beliau bisa menjawabnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal itu. Selesai ya? Ada pertanyaan silakan. Kemarin pertanyaannya Mas Antum ya? Pertanyaan Antum ya? Saya mau berangkat. Ingat kalau ada pertanyaan dari antum kemarin yang bawa lembaran banyak itu, terus oh, saya cari di rumah saya sebelum berangkat habis habis acar saya cari, kok nggak ketemu ya lembaran kemarin itu. Tapi saya ingat hadisnya, terus saya cari, saya cari di laptop ketemu. Jadi meskipun kertasnya hilang, karena sempat baca, saya cari hadisnya. Itu enaknya kalau yang disampaikan berbahasa Arab. Kemarin disampaikan kan berbahasa Arab. Jadi mudah ngecek. Jadi saya cari, saya cari, ketemu alhamdulillah. Intinya hadis itu kemarin yang disampaikan oleh beliau ke saya, beliau menyampaikan sebuah lembaran yang lembaran itu isinya ada riwayat yang mengatakan bolehnya tahlilan di kuburan, gitu loh maksudnya. Intinya gitu. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwatkan Imam Ahmad. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'ad bin Mu'ad khina tufiya. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri pemakaman Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat yang luar biasa, dijamin masuk surga. Khina tufiya ketika beliau meninggal dunia. Falamma sallallahu alaihi wasallam falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan eh, mensolati atau mendoakannya jenazah eh, wa wudi'a fi qabrihi kemudian eh, jenazah Sa'ad bin Mu'ad diletakkan di kuburannya suwiya alaihi kemudian diratakan dengan tanah diratakan ini juga dalil bahwa apa namanya kuburan tidak diapakan? Tidak tinggikan, diratakan sama Rasulullah dan para sahabat di ya kayak yang di Medina sekarang itu loh. Di apa? Di pekuburan apa? Tapi kayak gitu itu. Kemudian sabbah Rasulullah setelah dikubur Rasulullah bertasbih. Subhanallah. Begitu. itu. Fa sabbahna tawilan maka kami di belakang Nabi ikut ber tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut para sahabat ikut Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tumma kabbaro kemudian Rasulullah bertakbir Allahu akbar. Fakabarna maka kami yang ada di belakang Nabi ikut bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Fakila maka dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima sabbahta Ya Rasulullah kenapa kok anda tadi kok mengucapkan tasbih? Mengapa anda tadi kok mengucapkan apa? Tasbih subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwa biasanya tidak membaca. Paham mulai. Para sahabat kan tanya, lima sebab Kenapa anda kok apa? Bertasbih. Ini kan juga menunjukkan apa? Tidak seperti biasanya. Kan gitu kan? Maka tak kemudian kenapa anda kok apa? Bertakbir ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan lakota ka ala hadal abdi soleh kobruhu. Sesungguhnya kuburan ini telah menyempitkan hamba soleh ini. Hatta farrajallahu anhu sampai akhirnya Allah apa? Meluangkannya. Ini jangan diartikan bahwa saat bin Mu'ad ini orangnya kena azab enggak? Itu harus dilihat perkataan para ulama ini. Bahwa yang dimaksud itu semua orang kalau dikubur merasakan itu. Seperti sak soleh soleh ini menungso kalau wong wedok lahiran ya tetap loro gitu loh maksudnya. Orang dikubur tetap merasakan itu. Terhempitnya apa? Uh, terhempitnya kubur. Tapi nanti di Allah terus dia apa? Diluangkan Bagaimana kita mendudukkan hadis ini? Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang bolehnya membaca apa tahlil, membaca yasin di kuburan, zikir bareng-bareng rame-rame boleh berdasarkan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al Musnadnya. Ya. Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bolehnya kirim pahala Quran Imam Ahmad termasuk berpendapat yang apa namanya e, makmu apa namanya membaca Quran itu bisa sampai ke mayit. Nah orang Indonesia ini terbalik. Kalau dalam hal ini, dalam hal ini mereka nggak ikut Imam Syafi'i, ikut Imam siapa? Ahmad. Saudi yang madhabnya Ahmad justru ikut Syafi'i. Kecuali jualan dalam hal ini ya. Jadi kalau oper pahala Quran ke mayit itu masalah ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Nanti saya jelaskan, jangan dibayangkan dulu itu. Bagaimana menanggapi had, apa namanya uh, hadis tadi? Yang pertama, hadis ini dibaikkan atau minimal kita katakan diperselisihkan oleh para ulama tentang kosohihannya. Al-Imam Al-Albani termasuk yang mengatakan dhaif. Saya bacakan. Wa dzakara Al-Haythami hadal hadis kita harus merujuk ke kitab induk untuk mengetahui derajat hadis ini. Wa dzakara Al-Haythami hadal hadis fi Majma'ul Fawaid. Imam Al-Haythami menyebutkan hadis ini dalam kitab Majma'ul Zawaid. Juz 3 halaman 46. Wa azahu li Ahmad dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad dicantumkan juga oleh Imam Tabrani. Perhatikan. fihi Mahmud bin Muhammad bin Abdurrahman bin Amr bin Jamuh. Perawinya ada orang yang bernama Mahmud bin Muhammad bin Abdurrahman bin Amr bin Jamuh. Kalau Al-Husaini, Al-Imam Al-Husaini mengatakan Mahmud ni fihi nazar orangnya bermasalah. Orangnya bermasalah dalam periwayatan hadis. Wakal Al-Haizami, Al-Haizami mengatakan lam ajid min zikrihi wairuhu. Aku tidak menjumpai selain Mahmud dari jalannya memang dari Mahmud ini yang dipermasalahkan oleh para ulama tadi. Wakal Al-Albani, Imam albani mengatakan duhu doaif sanadnya hadis ini doaif. Wa Mahmud bin Abdurrahman bin Amr bin Jamu tarjamu Ibnu Hajar fi Adapun Mahmud yang dipermasalahkan perawinya oleh para ulama tadi, kata Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya dalam kitabnya mengatakan mimma yatakhallas minhu annahu la yu'raf. Kesimpulannya perawi ini la yu'raf. Apa artinya la yu'raf? Tidak di Masuk koneksi itu bahasa Arab belas Amerika ini. La yu'raf apa artinya la yu'raf? Tidak dikenal, artinya majhul. Ya itu ya. Jadi dari segi sanatnya ulama ada yang mentoiskannya. Anggaplah hadis itu sahih. Anggaplah lo ya ini ya. Ojo dianggap temenan. Anggaplah hadis ini sahih sekalipun. Maka itu pun bisa didudukan masalah ini. Pertama, ini Rasulullah SAW tidak seperti dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini cocok bareng-bareng, ayo baca. Enggak kayak gitu tadi itu. Ini Rasulullah ini setelah ngobrol sama tadi namanya? Maka misalnya Rasul berdiri sama sahabat habis meratakan ya kan? Terus Rasul mengatakan subhanallah. Terus para sahabat bukan berarti barang-barang subhanallah subhanallah. Enggak, Rasulullah mengatakan subhanallah. lili oleh para ulama, kenapa Rasulullah kok mengucap subhanallah tadi? Karena Rasulullah melihat kuburannya siapa tadi? Saat bin Mu'ad yang aslinya dihimpitkan oleh Allah kemudian di dilapangkan. Allahu Akbar. Kemudian para sahabat mengikutinya. Dan ya Rasulullah dapat wahyu mengetahui bahwa mayat itu tadi, mayat mayit sama tadi, saat bin itu dilapangkan kuburnya oleh Allah. Maka takjub. Ketika takjub Rasulullah mengatakan Allahu Akbar dan itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang sekarang yang memang dari awal memang tujuannya di situ membuat apa? Ritual, kumpul bareng, kemudian dipimpin oleh satu orang, baca tahlil, baca kata. Kan gitu kan? Ya zaman kan ini. Tidak, ya, anggaplah hadisnya sohi, gitu loh maksudnya ya. Anggaplah hadisnya sohi, tapi ini tidak bisa dijadikan hujah dengan amalia yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Bisa dipahami yang saya makan itu. Kemudian Nah, Nabi bertakbir karena melihat kubur sahabat dilapangkan, bukan takbir untuk melapangkan kubur. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah kitab, berna akibat takbir iktidaan biqala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, lam yakul tawilan imma lil iktifa bi dzikri awwalan aw li annahu lam yutil annahu inna kabara inda wuqi ang al saat. Rasulullah bertakbir itu karena Rasulullah melihat kuburannya saat itu jabakan dilipatkan oleh Allah. Fahadah wa zahir. Inilah yang nampak. Lianna takbir. Karena takbir itu ketika musyahadatil musyahadatil amril bahir. Karena yang namanya takbir itu ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Rasulullah nggak mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Enggak, Rasulullah mengatakan Allah Akbar. Maka barok Rasulullah bertakbir. Rasulullah nggak dikatakan Rasulullah bertakbir terus terusan enggak. Rasulullah bertakbir terus diikuti sahabat yang ber jadi satu sanatnya tadi Pak Imam Haizami mengatakan ada yang bermasalah, imam-imam lain mengatakan demikian, Imam bani mendoiskan dalam kitabnya Al-Miskat, tapi anggaplah hadisnya itu sahih sekalipun, itu tidak bisa dijadikan hujah untuk tata laksana orang yang melakukan setelah saya cari-cari di Indonesia ternyata ini tulisannya Idrus Ramli saya kok bisa ada yang tulis ini? gini coba saya taruh di internet oh ya ternyata itu Ramli yang yang nulis seperti itu. Ya. Jadi itu intinya. Silakan ada pertanyaan lain. Tinggal beberapa menit lagi. Kalau kita tambah materi boleh tapi ya motong nanti ya. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Jadi kalau minta doa itu sebelum berangkat haji datang ke rumah sohibul bait atau yang mau haji itu tolong jangan lupa bantu aku doa di sana. Itu bunyi Bagus lah ya. Sebenarnya tidak apa-apa juga sih ya orang minta doa itu kan secara umum kan nggak apa-apa minta doakan itu. Cuma kalau menganggap itu loh mengkultuskan orang yang apa pulang dari haji itu yang dilakukan Rasulullah itu sebelum berangkat ke sana. Ketika Umar bin Khattab hendak berangkat, Rasulullah mengatakan, "Latan sana min du'aika ya ya ya, ya Wahai saudaraku Umar bin Khattab, jangan lupakan aku dalam doamu. Artinya sebelum berangkat jangannya seperti itu. Ya, didoakan di sana. Gitu lah ya. Itu yang diperhatikan Nabi. Tapi kalau diyakini bahwa orang yang Habis pulang haji itu doanya mustajabah kalau doakan orang lain mengkhususkannya. Wallahu alam saya sampai sekarang belum tahu hadis yang menunjukkan Saya nggak mengatakan nggak ada ya, saya belum tahu dan saya rasa belum belum dan saya rasa tidak ada gitu ya seperti itu. Iya, makanya kalau ada seperti itu, tolong tunjukkan hadisnya begitu saja. Tidak diragukan lagi bahwa orang haji itu luar biasa istimewa. Kalau amalannya baik, hajinya sungguh-sungguh, harta yang dipakai untuk haji tadi harta yang baik, insya Allah mabrur. Itu luar biasa doa. Tapi mengkutuskannya menganggap dinongi malaikat dan seterusnya ini yang yang membutuhkan dalil baru begitu. Kalau nggak ada dalil, ya kan nggak boleh ada dalil baru ya. <laughs> ya kalau nggak ada ya nggak boleh kita yakin. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, pendapat Imam Ahmad mengatakan qiraatul Quran bisa dikirim ke mayit. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini berpendapat seperti ini karena beliau mengkiaskan mengkiaskan bahwa sedekah boleh. Anaknya yang sedekah atas sama orang tua sampai. Kan ada hadisnya kali itu ya. Sedekah. Kemudian Seorang anak menguasai orang tua yang punya hutang puasa sampai. Anak yang menghajikan orang tua yang belum haji sampai. Loh, maka digiaskan, dianalogikan. Kalau ini sampai, ini sampai, ini sampai, ya berarti ini sampai. Itu dijadikan ya. Kalau Imam Syafi'i sama dengan kita, Imam Syafi'i mengatakan ibadah harus ada dalil. Kalau ada dalil, ayo dilakukan. Sedekah ada dalil, ayo. Haji ada dalil, ayo. Tapi kalau ngaji dikirim sholat duka ya Allah saya sholat duka ya Allah tolong pahalanya kirim ke orang tua saya. Ada nggak seperti itu? Ada. jadi yang ada dalil ya ayo, yang enggak ya stop. Itu yang diinginkan Imam Syafi'i. Nah kalau alam dalam hal ini, kalau saya pribadi setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi ini masih apa ya tidak terlalu parah lah gitu loh. Ini silap yang muktabar di kalangan ulama. Yang ini nggak sampai ke tapi tetap diingatkan ya kaum muslimin. Tapi ini ada kaum ulama yang mengatakan hal itu. Kirim apa tadi? Kirim surat Al-Fatihah itu saja. Tapi insya Allah yang roji tidak pernah dilakukan oleh mereka dalilnya dia tidak ada Nabi melakukan, tidak ada Al-Quran yang melakukan, para sahabat juga tidak, tidak mengerjakan. Karena ini boleh, ini boleh, ini boleh. Loh, apa ini kok gak oleh? loh maksudnya. Maksudnya kan ibadah harus sesuai. Meskipun Imam Ahmad kita mencintai Imam Ahmad, tetapi kebenaran lebih kita cintai. Kan gitu kan? Dalam hal ini, walau alam pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masalah kematian kenceng pak, paling kenceng Imam Syafi'i itu. Ya, makanya terbalik saya katakan di sini. Imam Syafi'i ini ketika maka selamatan tuh dalam kitabnya Al Um, Imam Syafi'i mengatakan akrohul maktam, aku benci acara selamatan. Taklifun lil mu'nah membebani keluarga mayit. Dan kan sering saya sampaikan kan itu kan. Kemudian termasuk oh, perpahala. madzhab Syafi'iyah kencang Pak Sulai, tidak boleh. Ya, dan memang hadisnya seperti itu. Ya, Allah a'lam. Silakan ya, lain. Jika ada pertanyaan. Sambil menunggu waktu ada. Boleh. Orang-orang yang yang belum mengerti sunnah lebih baik daripada seperti itu kita tidak boleh termasuk perbuatan bid'ah adalah meninggalkan sholat jamaah berjalil karena masjidnya ada bid'ah. Jadi termasuk perbuatan bid'ah adalah tidak mau sholat jamaah karena menganggap masjidnya ada bid'ah. Berarti apa artinya? Tetap sholat jamaah. Tetap sholat jamaah. Jadi kalau panjenengan misalnya di daerahnya panjenengan ada masjid yang belum mengenal sunnah ya. Kalau saya katakan ahli bid'ah saya enak lah. Ya, belum mengenal sunnah dan insya Allah akan mengenalnya. Ada azan nih, padahal kita suruh jamaah, tapi di situ ada macam-macamnya kan gitu. Bagaimana tetap berdekat kemana? Sholat di masjid Hah? Iya pak. Oh, Jangan sampai meninggalkan sholat jamaah gara-gara meskipun ada kunut subuhnya, meskipun ada pikir jamaahnya, tetap sama sholat di Jangan sampai nggak sholat jamaah gara-gara itu. Itu yang saya katakan tadi itu. Ya tetap jangan beralasan karena ada bid'ah kemudian nggak mau sholat jamaah. Ini loh ahlu sunnah pak. Jadi ahlu sunnah itu mengerti kebenaran tapi juga penyayang sama orang itu. Nggak nggak main pukul rata. Tetap Rasulullah mengatakan tetap sholat jamaah. Para ulama mengatakan tetap sholat jamaah. Tapi jangan ikut yang aneh-anehnya. Masalah muamalah baik aja sama mereka, tapi dalam hal tertentu kita harus punya prinsip. Seperti itulah. kecuali kalau kubur kalau kecuali kalau masjidnya ada kuburannya itu bisa lagi memang nggak boleh itu sudah jelas lalu solu bilang kubur nggak boleh masjid didirikan di atas kuburan jelas itu nggak boleh tapi kalau nggak ada masalah terus tapi ada hal-hal yang keliru tadi tetap sholat jamaah jangan sampai Allah ada lain silakan Ya boleh intinya gini, boleh nggak sholat jenazah di kuburan ya? Iya. Boleh, bo apakah boleh sholat jenazah di kuburan? Boleh apa tidak? Boleh. Ya, kalau misalnya kita punya keluarga di desa meninggal dunia, kalau nunggu kita, wah kelamaan. Belum nanti dari dari Jakarta pulang, delay pesawat, nggak ngerti, nggak ada jaminan kan? dikubur, diproses, kita datang terlambat. Jadi kita datang ke kuburan terus kita sholat setelah jenazah di kuburan. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena itu untuk si mayit. Kan gitu kan sering saya sampaikan. Itu untuk si mayit. Saya mau tanya sih. Sholat jenazah itu intinya doa apa enggak? Doa. Makanya boleh. Karena itu mendoakan mayit. Terus gak ada sujudnya. Karena sujud kan ibadah kepada Allah. Ruku ibadah kepada Allah. Ini berdiri dan mendoakan. Allahumma Allah. Allahu a'lam. kuburannya sudah lama, terus kita mendatanginya kita sholat gitu. Wallahu a'lam. Tahu saya nggak ada ya tulisnya. Sholat gaib saja itu dilakukan ketika ada jenazah yang meninggal dunia dan tidak ada orang yang mensolatinya di tempat itu. Itu pendapat yang rawat. Jadi kalau ada orang besar meninggal dunia di Jakarta, di sana sudah banyak yang nyolat, tidak usah kita sholat. Rasulullah kan sholat goib pertama sekali doang. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, rajanya ini masuk Islam, rakyatnya masih kafir, masih kafir. Gak ada yang nyolati di negerinya, Rasulullah di Medina ngimami sholat. Ya di Medina ya, di Medina di Mekah ya. Ya kemudian Rasul ngimami sholat goib kepada Najasyi Nah, tidak ada lagi. Gak apa-apa gak ikut. Saya pernah gak ikut. Saya juga pernah gitu. Eh? Cari nilai. Emang dimasukkan nilai kan juga lah. Iya. Dimasukkan nilai. Pertama, jangan ikut. Usahakan jangan ikut. Dengan alasan apapun, piye insya Allah bisa, jangan ikut dengan udur apapun insya Allah bisa diterima itu pertama kalau nggak memungkinkan ya sudah ikut niatkan rekreasi kalau ikut masuk masuk nggak yang aneh-aneh kejar aja tapi insya Allah bisa itu udur itu intinya itu bayar dulu itu percaya orang aku iya enggak <laughs> intinya itu di situ turunannya jadi usahakan dulu dengan udur apapun tidak ikut kalau kalau sudah terpaksa ya sudah tapi niatnya anggap pacar kreatif ya, tapi bukan wisata religi saya kenal setahu saya ya wallahu alam tetap dibiarkan aja bisa dikubur oh, dibiarkan nggak usah dibuka-buka lagi kalau seandainya kok potongannya pulang alhamdulillah anaknya pulang lagi kalau memang benar pulang alhamdulillah gak jadi mati kan <laughs> dan percaya saya yang namanya potongan itu manusia lah manusia itu kalau ada isu ada pocong, cari manusia itu ya banyak faktor, kadang-kadang maling gitu itu. Saya cerita nih bapak saya, dulu di desa-desa kan gitu kan orang orang zaman dulu itu kan kalau pasar kan jam 3 malam kan gitu ya. Mesti di kuburan tertentu ada potong. Orang nang pasar kan bawa barang, betul nggak? Bawa iwak, bawa padi, bawa apa? Kalau kebetulan pocong, saking takutnya ditinggal barangnya. Ya, motif. Ya memang manusia kebanyakan. Kalaupun itu sungguhan balik mayatnya pulang, alhamdulillah gak jadi mati. yang yang masih itu banyak yang melakukan Iya. Kalau misalnya itu cerdasnya itu di sini, di situ sama agak jauh tapi terjangkau di sana, ya itu pilih yang di sana nama. Tapi kalau sini dekat dengan kita harus menempuh perjalanan jauh, ya sudah di tempat ini aja. Pak maksudnya ya? Seperti saya katakan tadi itu adanya kebid'ahan itu tidak menghalangi kita sholat jamaah di tempat itu. Kecuali memang jika kesalahannya itu murni dari hal yang membatalkan sholat. Seperti di dalamnya ada kurang. Atau imamnya sholatnya cepat. Itu jelas. Gak boleh. Karena bangkal sholatnya. Tapi kalau dikir jamaah, rami-rami rame setelah azan itu Insya Allah tidak tidak masuk rangkaian dari ibadah sholat yang kita ikut dengan imam. Jadi lihat dekatnya. Kalau di sini nih ya, di pasar ini ada di pasar ini ada ada apa? Ada masjid. Sama di pasar yang sana itu. Ya, yang di, di sini di sana kan ada pasar di sana itu. Ya kalau itu kan terjangkau ya ke situ aja. Tapi kalau di sini aja, ada tapi jauh ya sudah sini aja. Sholat yang terdekat. Kita kan diperintahkan nanti sholat yang di masjid terdekat. Jadi tadi intinya jangan sampai meninggalkan sholat jamaah karena alasan seperti tadi Pak, tetap kita sholat jamaah. Selama pelanggarannya itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau pembatarannya, kalau sampai pelanggarannya itu membatalkan sholat, maka kita harus pindah, nggak boleh cuma itu.